kaum muslimin peserta bagian daurah safari dakwah bersama Ustaz Dr. Kafir Reza Basalam MA Beliau adalah dosen SDI Imam Syafi'i Jember yang kami muliakan <clears throat> sesuai dengan apa yang telah kami sebarluaskan dan informasikan malam ini sampai dan media elektroniknya bahwasanya pada pagi hari ini dan kita akan memulai safari dakwah bersama Dr. Syafiqul Sahabat bersama di Kota Surakarta pada pagi hari ini Sabtu 1 Muharram 1436 Hijriah atau 25 Oktober 2014 beliau akan mengkaji tema membangun ukhuwah Islamiyah yang insya Allah sebentar lagi akan kita mulai. Kemudian safari dakwah yang kedua dilanjutkan nanti sore jam 4 sore sampai menjelang maghrib di Masjid Baitul Rahmah lapangan lapangan Perunas Anggosono dengan tema empat hal yang membiasakan. Kemudian di malam harinya hari Sabtu juga nanti malam di Masjid Ibadullah PT Bandar Haji Utara PT Infostek Pabelan untuk yang malam kursi putra dengan tema renungan awal tahun. Kemudian untuk besok hari anak dua Muharram 1436 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Oktober 2014 dimulai jam 9 sampai jam menjelang zuhur di Masjid Kota Barat beliau akan mengkaji dengan tema penyebab rusaknya amal sebelum kajian pagi hari kita mulai kami selaku panitia ada beberapa hal yang kami sampaikan berkenaan dengan apa yang akan kita jalani dari pagi hingga menjelang dulu nanti. Yang pertama bahwasanya datangnya kita dan duduknya kita di sini yaitu dalam rangka untuk menuntut ilmu. Untuk itu kami ajarkan kepada diri kami pribadi serta kepada jamaah semuanya untuk senantiasa mengikhlaskan niatnya kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selama kajian berlangsung kami harap kepada seluruh jamaah yang hadir untuk menjaga adab-adab di dalam menuntut ilmu. Karena dengan dua hal ini insya Allah pulang dari kajian kita akan mendapatkan banyak manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz berkaitan dengan kajian yang lainnya untuk untuk merekam kajian kali ini kami sarankan untuk tidak merekam di atas meja tempat uh, ustaz duduk. Kemudian untuk kamar mandi ataupun toilet tempat tempat duduk bagi putri atau akwat di bawah ada tiga tempat dulu nanti di sebelah utara dan sebelah selatan digunakan semuanya untuk uh, Kemudian untuk wudhu mula di sebelah selatan tangga ada disediakan tempat duduk Kemudian untuk toilet eh, kami mohon maaf karena keterbatasan yang ada kepada saudara-saudara akan dialihkan untuk layarnya di sebelah selatan B. Nanti mohon untuk bisa bersabar eh, jalannya agak jauh sedikit untuk apa untuk yang mewah nanti uh, eh, bayarnya di sebelah kanan dari nanti ada yang di sana kemudian di sela-sela kajian ataupun nanti di akhir kajian Ustaz akan memberikan pertanyaan dan bagi siapa yang dapat menjawab pertanyaan akan mendapatkan hadiah. Alhamdulillah ini sudah ada banyak hadiah yaitu 10 kitab Al-Quran dari percetakan Mali Solo, kemudian 6 paket majalah El kemudian ada empat kaos Yufit City, kemudian ada dua dua jaket Yufit City dan ada pula satu buah payung dari Sahih Kusum serta satu buah muk dari Sahih Bibun. Demikian beberapa hal yang kita akan sampaikan berkaitan dengan apa yang akan kita jalani bersama sejak pagi ini dalam menjelang sekolah eh, uh, Satu lagi bahwasanya untuk kajian akan dilaksanakan pukul 9 sampai 11 kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan nanti pertanyaan bisa di ditulis noyokan dan dimasukkan ke otak dan ada ulama dari SMS ataupun WA juga ada sesuai dengan informasi yang kita dan Ada rasa sedikit berkaitan dengan kajian yang akan dilaksanakan nanti malam yang di mungkin saudara sekalian membacanya untuk khusus putra ada perubahan bahwasanya untuk kajian nanti malam hari Sabtu jam 20 atau 8 malam sampai jam 9 di Masjid Badullah terbuka untuk putra dan putri serta disediakan snack gratis untuk 400 peserta pertama. Demikian bahwasanya untuk kajian yang nanti malam di Masjid Badullah bisa jadi putra atau putri ini adalah dari pamer yang telah kita uh, pasang. maksudnya niat-niat baik hamba dipertolakkan. Semua kebaikan yang lakukan, segala kenikmatan yang kita peroleh pada hakikatnya murni pemberian Allah Jalla Jalla sehingga yang pantas untuk dipuji atau dinikmati kecuali Allah Jalla Jalla. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنه على عبدك ورسولك حبيبنا ونبينا يا الله Semoga salawatmu, semoga salamu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba terakhir. Untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini ngaku umatnya Nabi Muhammad satu. Yang kedua kita mengaku cinta dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh kita lihat di kecintaan anda. Anda berapa banyak sawah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hari ini dari kalian sampai hidup dulu. Kita mau benar. Salawatnya berapa? 200 100 di atasnya berapa 500 10 Masya Allah kita ini cinta sama tapi baru Rasulullah Nabi Alaihi Oke kalau ketika kotak amal lewat kotak amal lewat kita memati kita berpikir itu yang kita kasihkan akan mengurangi dompet kita padahal nggak berkurang tapi seolah ini susah tidak ada berkurang dari diri hanya cukup mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad Allah bersolawat bagi sepuluh Rasul alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan informasi dari Jibril bahwa man salla alaika salatan sallallahu alaihi biha asyar. Barang siapa yang bersalawat kepada satu salawat Muhammad, maka Allah akan membalas salawatnya sepuluh kali. Waktu langsung sujud situ. Suatu kebesaran yang diberi kepada beliau dan diberikan kepada umat. Kemuliaan Nabi dan bersyukur atas Allah, di mana diperintahkan umatnya bersalawat kepada beliau. Ini pertanda setelah meninggalnya beliau terus pahala ujian untuk beliau bersama. Yang kedua untuk kebaikan umat bersolat satu kali sholat. Kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Allah bersolat satu kali. Bisa dibayangkan tak kala menciptakan melalui di bawah kita. Tak kala kita berjalan dengan motor kita, yang kedua ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad kemudian Allah bersolawat maka kami jangan bosan-bosan bersalawat untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam dan semoga salawat itu bersambung untuk istri-istri Nabi kita alaihi salatu wassalam siapa yang tahu sepuluh yang banyak-banyak sepuluh nama Istrinya Istrinya itu ibu kita ya. Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum wa azwajuhu dan istri itu Nabi itu ibu dari orang lain beriman. Satu hal yang sangat memprihatinkan tatkala seorang anak tak tahu sama ibunya. Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum dan istri-istri beliau adalah dari orang lain beriman. Oke tahun lah, 10, 7 lah. Nah, tiga. Saudah, iya. Aisyah, Sofia, Zainab, Zainab bin Jahsh, Jureya, udah cukup. Aku mau baru jadi satu hal yang memalukan lah memang kalau kita nggak tahu kemana itu dari ini dan semoga sahabat bisa putra putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tapi sekarang putra putri Nabi ada tujuh mana yang menjawab? Kau Qasim Abdullah ya? Fatimah Ruqayyah nah, bukan Ruqayyah Ruqayyah ya. Fatimah kurang dua kayaknya kasih aja yang pertama Aulia Putra adalah Abdullah Qasim kemudian Ibrahim yang putri Fatimah yang paling susah. Yang paling tua rupanya. kemudian Zainab, rupanya Ummu itu, lalu Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah meridai mereka dan semoga sahabat itu bersambung kepada sahabat Nabi yang jumlah mereka seratus ribu yang mereka berhaji bersama rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu hari dan jumlahnya 114 ribu disebutkan pada waktu itu. Semoga Allah memberikan salat itu kepada mereka bersama salawat untuk Rasulnya Alaihi Wasallam dan ada sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan tiga anak Tolong. Enam lagi, empat di dalam lagi. Ya, tolong. Rahman bin Auf, Pak. Toha. Talha bin Ubaidillah. Zubair. Zubair bin Awam. Sa'id. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid bin Khattab. Ya. Bin <laughs> هذه جمع عبيدة عامر بن جبار نعم أبو عبيدة عامر بن جبار رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله dan ada radio-radio pendengar radio-radio yang ada di sini Semoga Allah menerimanya Saya mau lagi tentang apa judulnya? Membangun ukuah Islam. Karena berapa sekarang tahu. Soalnya dari mana ada acara Akhirnya semua orang pada tahu tidak? Karena kita, Alhamdulillah, semoga tanggalan itu terus melekat di hati kita jadi kita mengenal tanggalan Allah tetapkan pada hari Islam lalu kita akan berbincang tentang ukhuwah Islam apa sih makna ukhuwah Islam Mari kita persaudaraan Islam bisa terjemahnya Jadi apa maksudnya ukhuwah Nanti tanya dari anak tadi kamu semua Perlu dibalikan satu tidak cukup makanya Kita ini apa gimana buat dunia anda ahli, anda ahli. Kulun ikhwan, kita semua saudara. Apa pada hakikatnya makna? Apa boleh? Saudaraan yang bangun di atas Quran dan hari. Nah, kalau Islamiyah itu artinya al-hubbu billah wal Cinta dan kebencian yang didasari karena beriman kepada Allah SWT. Karena Allah aku tidak mau tahu itu bayaran tapi karena Allah aku berhenti sama tahu karena Allah nggak suka sama orang mukmin. Itulah yang dimaksud dengan al-ukhuwah ini suatu persaudaraan yang dibangun, yang didirikan di atas cinta kepada Allah dan benci karena Allah Jalla Jalla. Dan ukhuwah Islamnya ini bukan hanya slogan yang dilontarkan oleh orang-orang yang disampaikan di ceramah-ceramah yang mungkin di beberapa media tentang ketua Islamia dan dia juga bukan baik cair yang dilakukan bukan karena memiliki makna yang dalam sekali yang menuntut kita untuk memenuhi tuntutan dari makna ukhuwah Islamia kalau benar kalau benar kau katakan kau saudara maka apa mestinya kau saudara Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan yang sangat besar kepada orang-orang yang membangun kecintaannya karena Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis ini sahih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Qala Allah 'azza wa jalla." Allah berfirman. Berarti hadis ini hadis qudsi. Apa bedanya hadis qudsi sama Quran? Nah, Masya Allah, oke, Masya Allah. Nanti mau kalah mau apa? Ya. kan kita kan Suruh main ini kayak gitu. Iya, iya. iya, iya Jadi kalau disebut itu, nanti kita jatuh sholat.

Allah berfirman al mutahabuna fi jalali lahum orang-orang yang bercinta yang mereka saling mengasihi saling menyayangi dikarenakan kebesaran Allah jalla jalaluh mereka kelak pada hari kiamat akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya Ya begitu rumunnya Para nabi dan orang-orang yang mati syahid ketika melihat orang-orang yang membantu cintanya di atas Allah mereka iri pada Allah mereka ingin mendapatkan hal dan kita diperbolehkan ini dalam kebaikan kita memiliki ada kita bisa seperti mereka itu disebut berita itu mereka yang membangun cintanya karena Allah Allah akan memberikan kepada kepadanya mimbar-mimbar dari cahaya sehingga akan tampak oleh orang-orang lain. Persaudaraan itu ada beberapa macam. Yang pertama, ukuran nasab. Persaudaraan nasab. Sebapak atau satu ibu atau sebapak muslim. Allah mengatakan fa'in kana lahu dari ummi. Kalau dia punya saudara, maka bagi ibunya sepak imam dari mulut wanita. Allah mengatakan tentang saudara dalam Yang kedua, saudara sesusuan. Allah mengatakan wa hukum minar dan saudari-saudari kalian dan susuan. sesusu ini mungkin mulai hilang sekarang jarang kita melihat saudara Yusuf karena sudah banyak sapi. Ya orang mau tidak begitu sapi anaknya. Kalau dulu itu disusukan, dijadikan orang yang menyusui anaknya. Kayaknya ini perlu maju ke depan sendiri ya, Pak. Ya. Iya. Kita ke depan sedikit. Nah, ini termasuk saudara. Kalau saudara

Allah mengatakan wa ila adin akahum huda dan Allah mengirim kepada bangsa Ad saudara mereka Nabi Hud alaihissalam saudara saudara satu satu kabilah satu kaum yang mereka dan yang keempat yang sedang akan kita bicarakan adalah ukhuwatul din persaudaraan yang dibangun di atas Allah SWT mengatakan Fa'asbahtum bini'matihi ikhwah Kemudian kalian karena nikmat Allah menjadi bersaudara Persaudaraan seagama ini ada dua tingkatan Tingkatan yang pertama Ukhuwatul Islam Saudara Islam Sebagaimana firman Allah Faman khufiya lahu min ahlihi syai'un Fattiba'un bil ma'ruf Wa ada'u syai'i bi'ihsan Barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya karena membunuh, pembunuh tidak mungkin dikatakan bukti tapi dia muslim. Saudara kita berikhlas, tetap Allah mengatakan saudara. Walaupun dia sangat terjebak di dalam dosa besar, tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Kemudian tingkatan kedua adalah kuatul iman persaudaraan di atas keimanan. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Permisalan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam saling mengasihi ya, saling condong ke antara mereka, saling membantu di antara mereka. Masalul jasad Ida syaka syai'an tada'alahu sa'il jasad Bisa Seperti tubuh kita Kalau ada yang sakit Umpamanya Tangannya kena duri Nih kalau ada dokter di sini ya. Saya juga kasih tahu dokter Di Surabaya Seharusnya sekarang kita terluka, seluruh darah di tubuh kita ini berangkat untuk mengobati luka itu. Betul. Katanya berjuang darah sel-sel itu bagaimana luka yang ada di situ itu cepat sembuh. Maka seluruh tubuhnya ini sakit karena berusaha untuk untuk satu tempat itu. Dan Rasul mengatakan cepat itu orang yang begini. Jadi kalau ada saudara yang sakit, semua ikut sakit. Itu memikirkan. Nggak bisa tidur, kaki yang sakit. Kalau ditanya orang itu kita mana bisa tidur? Kaki anak terlalu, kaki yang sakit kan? Nah, cuma kaki yang sakit, kenapa tidak tidur? Dia ya lupa bahwa semua tubuh ini satu komponen yang harus bisa dipisahkan. Nggak bisa kaki yang sakit dipindah gitu ya. Kemudian dia tidur malam itu. Maka ketika mau seluruh tubuhnya ikut memikirkan seperti itulah seorang yang beriman. Kemudian dalam hadis dari Bukhari Muslim juga Rasul mengatakan al-mukmin lil mukmin kan dunia. Yashuddu ba'du ba'da. Seorang yang beriman itu bersama mukmin yang lainnya seperti bangunan yang satu sama lain saling mengokohkan dan beliau memasukkan kedua tangannya. Bangunan ini akan runtuh sehingga mereka tidak menguat nggak pakai tiang pakai asap doang harus ada kalau bikin asap harus ada tiangnya harus ada temboknya baru jadi bangun itulah seorang yang beriman jadi kuat iman lebih tinggi tingkatannya ketimbang kuat Islam kemudian para jamaah rahimahullah persaudaraan keimanan inilah yang akan tetap abadi sampai kita mati. Kalau persaudaraan yang lain-lainnya mati selesai Ada orang minta sama istrinya mau mas sampai mati aku akan tetap mencintai. Belum tentu ketika di kuburan mana nggak Tapi yang jelas selama ada langit dan bumi, selama ada surga dan neraka, ukhuwah iman akan tetap ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang yang mahal ketika manusia dibangkitkan dari kubur yang mereka di dunia saling mencintai, saling mendukung ya. Kita lihat di muka bumi ada geng-geng motor, ada klub-klub, ada mafia-mafia yang mereka mungkin kalau dilihat nih saling apa? saling menyokong, saling mendukung, bahkan lebih dari persaudaraan sesama bapak dan ibunya. Allah mengatakan tentang semua persaudaraan, persahabatan, cinta dan kasih sayang yang tidak dibangun di atas ketakwaan. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din illal muttaqin. Semua mereka yang saling mengasihi, mereka yang saling mencintai, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin tetap bersama sampai di pada masyarakat, cuma satu cara. Kita membangun persaudaraan kita, kecintaan kita, dia bertakwa. Bukan karena masalah. Bukan karena kenapa tidak teman sama pulang, Iya, ya bulan banyak ya, Dan yang seperti itu. Ada waktu waktu sana makan selalu gratis. Ada yang seperti itu. Membangun pertemanan persahabatannya karena dunia duniawi. Ketika masalah itu mulai berkurang, dia mulai menjauh. Ketika temannya yang biasa membantu bantu, nggak muncul, temannya aneh. Kenapa? karena dia tidak membangun persaudaraannya dia cinta karena Allah dan diri kita. ini ada banyak hal jika seorang mengaku sebagai sesama muslim satu saudara ada banyak hal yang harus dilakukan itu sebagai bukti itu saudara kita itu yang perlu dibicarakan bagaimana kita membangun persaudaraan al-ukhuwah Islamiyah ini. Yang kita tahu karena cinta kepada Allah, karena benci, karena Allah juga bersama kita. Ada hal-hal yang kita harus buktikan. Karena cinta ini sulit untuk didefinisikan. Apa definisi cinta di buku kamu sudah Indonesia? Ada yang kamu baca? Cinta itu sulit diri Tapi kita diwujudkan. Ketika seorang suami ngomong sama istrinya, aku cinta sama kamu. Apa kata istrinya? Gombal mah. <laughs> Nah, benar kan? Kelakuan itu nggak benar mah. Karena ucapan itu semua bisa ngomongin. Ucapan kita mudah, cuma lima kata, tapi bisa ngomong cinta. Semuanya bisa dengan mudah mengatakan itu. Tapi buktinya, ketika orang mengatakan itu buktinya, Begitu pula kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasul butuh bukti. Apa saja bukti-bukti yang kita bisa tunjukkan dan itu tuntutan dari Al-Quran kita. Yang pertama, memperbaiki yang berseteru di antara saudara. Kalau ada saudara kita yang dibunuh, sesama muncul, kita ada hubungan neraka maka kita percaya Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawatikum wattaqullah la'allakum turhamun perbaiki itu antara dua saudara kalian Allah mengatakan dua saudara kalian agar kita tahu bahwa yang lain berkaitan siapa saudara kita terkadang sebagai manusia ketika dia lalai apa kata dia Ente eh, dapat ikut-ikut urusan? Jangan ikut-ikut urusan. Karena itu yang harus kita usahakan, oh, oh, Kau saudara. Kau saudara. Kau mau bukan saudara. Kau tuh biasa. Tapi karena kau oh, saudara, aku ngurusin biasa. Allah yang membangun persaudaraan aku maka Allah mengatakan ini nama mu'minuna ikhwah dan kau beriman atau beriman kita saudara. Kalau ini ngomong anak bukan siapa-siapa ini salah anak saudara ini pun itu tulis di Quran kitab mulia anak-anak kita saudara kita lihat di Quran beliau supaya tahu bahwa kita ketika mungkin orang lain bukan orang lain yang kita urusin saudara kita dan kita pun ketika ada saudara kita ada orang muslim ikut-ikut urusan kita ketika kita di mana kita tahu bahwa orang lain itu berjodoh pantas dia urusin ini karena dia Jadi dan itulah yang kedua mengucapkan salam. Pokoknya sesama Islam ucapkan salam. Hakul muslim ada ada muslim ini situ. Jika laqitahu fasallim mana? Kalau kau jumpa salam Salam itu bukan yang kenal. Kalau kenal baru salam Kalau tak kenal, tak salam alaikum. Seperti tuntutan dari persaudaraan ini akhir salam ada mantan kau mendatang kata Nabi salah kau kenal tak kenal tak kita lihat sebagian orang salam di masa yang ngaji Iya, oh ada nyeloknya Semua itu sama musik. sama perempuan pun salah nggak boleh salah nggak sama cewek sama akuat Berumur juga saudara kita. Tapi kita tetap kita harus hati-hati. Karena ini ada setrumnya. Antum melihat kalau cewek kalau aku masih muda, kalau udah tua tua, gigit. udah harus diganti. Jadi kata-kata permisi kalau di suruh ambil nuwun sewu jika itu luar saya dan ada lagi, saya bukan tak lagi. Iya, justru itu nggak laku. Menurut saya mungkin menurut satu juta mati. Ini cuma cuma saya. itu tidak ada lebih baik dari dan kita tahu tidak ada yang lebih baik dari salah. Sekedar kita amin itu cuma pamitan lewat, numpang lewat. Itu cuma numpang lewat. Kita nggak nanti apa-apa sama saudara kita. Tapi kalau kita mengatakan Assalamu alaikum Kita memberikan kepada yang akan berkita menjaga Agar Allah menjaga Assalam Semoga Allah yang maha penyelamat kasih kau bersama Lebih baik dari mana sekedar permisi Dan itu hak saudara Ya Yang muslim kalau muslim ketemu Assalamu alaikum maka perlu tidak diubah tradisi-tradisi yang mungkin kita katakan baik sudah permisi. Nah, permisi baik, tapi mulai dengan salam. Orang kalau tahu dengan nilai salam bakal ditinggalkan permisi. Dan dia ketika melihat orang permisi, mamanya anak duduk depan rumah ada orang lewat permisi, mas diganti mas salam. <laughs> Karena kalau permisi nggak ngasih apa-apa di orang, nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia katakan assalamualaikum, subhanallah. Dan ini salah satu kunci cinta dan kasih Rasulullah SAW mengatakan La tadkhulul jannah Hatta tuhi Kalian tak bakal masuk surga Kecuali kalian beriman Sampai kalian beriman Wala tu'minu hatta tahabu Dan keimanan kalian tidak akan sempurna Kecuali kalian saling mencinta Apalah adilukum ada syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak kalian aku kasih tahu kasih amalan yang kalau kalian amalkan kalian akan saling mencintai. Apa kata Rasulullah SAW? Abshis salam baikku kembali dari kalian. Ada jelas. yang muda memberikan salam kepada yang tua. Ini kalau berpapasan. Tapi kalau umpamanya yang muda lagi duduk-duduk depan rumahnya, yang tua lewat, siapa yang mengucapkan salam? Yang lewat. Yang lewat, nah, ada urusan dia tua, dia muda yang lewat kepada yang duduk. Kemudian yang naik kendaraan kepada yang jalan kaki. Yang naik kendaraan juga tua, yang eh, jalan kaki masih muda. Maka yang tak bersama yang naik kendaraan kepada yang dengan kaki wal khaliyu ada kaki dan yang sedikit kepada yang banyak. Maka tolong sebagai bentuk persaudaraan mulai sekarang permisi dengan kita lewat kampung orang kampung tidak biasa kita tidak biasa jangan menyalahkan orang lain Imam Syafi'i mengatakan na'ibud zamanana wal aibu fina fama li zaraina aibun siwana kata Imam Syafi'i kita ini selalu menyalahkan orang menyalahkan masanya zamannya yang salah padahal yang salah kita ada di diri kita kita tidak berubah kita udah ngaji 10 tahun tetap kalau depan rumahnya orang ngomongnya permisi amin, berhenti di saudaramu haknya kau ucapkan kepada dia assalamu alaikum hanya dia maka tolong pilih dan tidak pandang bulu siapapun sama dia muslim maka kita ucapkan salam kepada dia yang kedua yang kedua yang ketiga karena kayaknya nggak pakai nomor yang selanjutnya kalau diundang datang menjawab undangan Tiga saat kata Anti kau diundang Karena kebanyakan di antara kita ini milih-milih undang. Kalau yang undang ini orang tulus, masya Allah, semua di cancel namanya. Kenapa? Karena yang undang ini orang berdiri Tapi kalau yang undang orang miskin, wah apa ada acara ini? Subhanallah. Ya, kita ini urusannya ada catatan dari Allah SWT catat padahal dia saudara kita dan dia haknya sama yang kaya sama yang miskin haknya sama dia kalau diundang kan, kemudian yang selanjutnya anus nanti nasihat sama dia diminta dan diminta kasih Memang dalam hadis riwayat Imam tidak tidak tentang sahabat sah. Kalau dia minta nasihat, kok kasih dia nasihat. Di dalam hati jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membaik membaik jadi ada dia memberi nasihat kepada setiap manusia. Gimana bentuk nasihat ini? Diminta mengalami minta. Ada pula umpamanya mau beli barang, mau beli barang kita jangan beli barang. Mau datang ke anak, anak jualan satu. Datang pulang beli hati berapa kan? Kalau misalnya buat itu yang orang lain. Sama aja dia, dia cuma kenal aja nggak enak. Kalau cuma muslimnya yang nggak enak dia jual. Padahal kita diperintahkan memberi nasihat, kenal nggak kenal muslim, jadi muslim foto Maka insya Allah ketika persaudaraan benar-benar di dan nggak ada orang ketipu ya. Sampai tentang jari ketika dia beli seekor kuda yang disebutkan ketika menyuruh budaknya untuk beli kuda. Dapat kuda dibawa ke rumahnya untuk dibayar. Harganya dalam riwayat itu macam-macam ada yang mengatakan 60 dinar. Katanya jadi enggak kuda yang ini harganya bisa 80 dinar. Subhanallah. Kita biasanya kalau beli barang, kita kerugi. Mana mau kita tinggiin harga Barang barang pun kita jadi-jadi. Kalau kita lihat, ah barangnya Tapi kalau lihat HP dia gitu kan. Tapi kalau kita jual tuh barangnya lebih mahal. Gitu kan. Seperti itu. Jadi yang sudah memberi tanda barangnya yang ini diangkat terus harganya sampai seratus dinar lebih. Heran tidaknya ini. Kok oh, itu harga murah? Tinggi kan? Apa kata dia? Aku membayar Rasulullah SAW agar memberi nasihat kepada setiap muslim ada orang yang nggak tahu barang. Ada Bisa memanfaatkan. Apalagi saudara kita lagi butuh nih. Sekali lagi kalau, ada orang yang butuh jangan pernah itu beli. Kalau ada teman butuh jangan pernah itu beli dari teman anda kecuali dengan harga. Karena biasanya kalau ada orang butuh kita manfaat. Saudara kita butuh saudara sakit, mas Umi Ali Tadi Monggo wakil rumah sakit Nih Anak punya hati Anak beli ini 2 juta Iya iya Anak cuma bisa beli Itu orang lain Saudaranya padahal Butuh seharusnya dia tidak beli Nggak nggak dia beli nggak Ini HP ini Anak kasih berapa ibu ini jadi beli Keluar dari rumah sakitnya itu saudara kita. Bukan kita manfaati. Kita diperintahkan untuk memberikan nasihat kepada dia. Dan anak masih ingat dengan kita seorang seorang kakak yang anaknya masuk rumah sakit. Dia mau keluar dari rumah sakit karena biasa harus saya. Akhirnya dia telepon adiknya. Dia anak butuh dulu. Butuh miskin. Iya. Untuk keluarga anak-anak ini dan keluarga kami. bayangkan kata artinya asyik ya kan akhirnya setelah berapa menit ya, pun mati HP dalam kondisi butuh kan kakak HP-nya mati kan di telepon udah energi awal masuk teleponnya udah mati itu berapa lama dia kembali perintahnya kakak kakak kemana itu pun belum tahu kepelayanan maka selalu doanya ini akhirnya hari itu keluar tapi persaudaraannya benar-benar jamaah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena masalah bukan karena kita dapat manfaat bukan makanya kalau ada saudara kita yang butuh jangan kita beli barang dia kecuali sesuai. Dan kalau bisa nih, ente barangnya anak taruh di sini lah gandel. Nih, ya. ini yang akan duit, silahkan. Kalau ente ada duit, tidak ada Itulah hak saudara kita sesama muslim yang terkadang kita lupa. Apalagi katanya sekarang nih, kebanyakan yang ngaji bisnisnya apa ya? Bisnisnya hebat. Itu kebijakan karena teman yang disini saya berdua yang dibunuh anak saya siapa urusan verbal nggak usah bunuh bunuhan bunuh bunuhan teman-teman lagi tikus sana tikus itu subhanallah bahkan sebagian di antara mereka takut rezekinya dimakan orang mana nanti bertahun-tahun di tahun rezeki itu nggak bakal dimakan orang lain rezekinya tapi yang terjadi sama saudara kita saling mengambil hati jadi kalau ada orang ditanya sama kita umpamanya dia mau beli sesuatu barang kita, dari barang oh, habis terlihat. Kemudian itu dia oh kami saya, kemana Allah Allah. Bukan bukan berjenasi kepada ajar saya tidak pakai. Kalau kau kasih tahu tuh berangkat ke dia insya Allah barangnya masih Kita dapat pahala, kita takut padahal dia butuh sama obat ini. Maka kita harus perhatikan hal itu. Kemudian pun afif tidak hamil Allah. Kalau saudara kita itu anak sering salah namanya. Bersi atau bersih? Hah? Bersih. Iya, kalau sudah bersih, bersih kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka hadiah ada kita doakan. Kita doakan yang kamu dan ini sunnah yang perlu dihidupkan. Jadi kalau kita bersih main di restoran kita lagi makan, ada yang bersih jauh kita dengar dia mengatakan alhamdulillah. Kita lihat dulu, oh enggak, enggak kenal. Enggak ada yang kenal sama enggak kenal baca minggu doa dia saudara, muslim. Cuma memang sekarang ada kadang kita susah untuk membedakan yang Islam sama yang tidak Islam karena pakaiannya sudah walaupun sekarang alhamdulillah tidak ada yang namanya busana muslim sudah kelihatan yang pakai busana muslim berarti muslim insya Allah yang pakai baju koko insya Allah muslim juga tapi tetap kita lihat kalau daerah sini kebanyakan muslim bahkan dia awal dia mengatakan alhamdulillah pasti muslim yang selanjutnya ibadah jenazah ini antar jenazah satu dua Udah mati, dia nggak tahu sama kita kalau kita ikut ngantar Agar dia bisa ngomong syukron karena dia udah mati. Tapi ternyata tetap menjadi hak kita kita ngantar sendiri Kita bawa, nggak ada urusan. Eh kita bisa ngomong syukron, karena ini hak kita mengantarkan ke tempat itu terakhir ke Kemudian yang selanjutnya yang sakit itu di sini. Oh, biasa. Saya marilah tahu dulu kata Nabi, kalau sakit kunjungi. Jangan nunggu mati. Banyak di antara kita ini tetanggaan gitu ya, itu memang sudah tatanan masyarakatnya sudah dibentuk materialisme, materialisme hidup juga sudah individualisme sendiri-sendiri gitu pagi berangkat kerja sore pulang itu Tapi kita nggak tahu bahwa kita tanggal kita tiga rumah di rumah kita ada yang sakit kita nggak tahu. Tahu-tahu pengumuman di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. siapa mati? Pulang. Loh, kemarin mati siapa bukan kemarin. Dia sakit sudah dua tahun. Karena bahkan hidupnya sudah sudah hidup mati-mati. nggak mikirin pada hidup masuk hak. Sholat berjamaah itu salah satu sarana agar kita menumbuhkan persaudaraan. Pulang ke masjid, pulang ke masjid, ngobrol sama, masya Allah gimana kabarnya tanya kabar mereka. Karena ada di antara kita itu yang kalau ke masjid salaman cuma sama temannya. Yang kenal dia, assalamualaikum dia sama. Yang lainnya lain. Jangan nggak kenal sama mereka. Tapi kan saudara mau di di jalan ya. di tangga gitu assalamualaikum makan apa kabar gitu itu akan menumbuhkan persaudaraan di antara kita sehingga kita bisa tahu ketika pulang ke haji kita tanya Rasul itu kalau kehilangan sahabatnya ada di surat beliau tahu kemana pulang karena memang tempat berkumpul mereka adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu disebarkan di masyarakat agar kita bisa saling menumbuhkan persaudaraan. Yang selanjutnya idhal turun di qalbi. Memasukkan kebahagiaan kegembiraan di hati. Saudara kita lagi sedih, saudara kita lagi kena musibah, kita berusaha untuk menggembirakan dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Anda bacakan hadisnya Sudah kita Ali bin Umar radhiyallahu taala dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Rasulullah al nasi ahabbu ilallah wahai Rasulullah manusia manakah yang paling dicintai oleh Allah jalla jalla mana manusia yang paling dicintai wa ayyul a'mali ahabbu ilallah dan perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla maka Rasulullah SAW mengatakan ahabbun nas ila Allah taala anfa'uhum billah orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Tuh ya, manfaat. Kita lihat masyarakat di kampung kita tahu. Kalau umpamanya ini. Di kampung kita ada seorang Masya Allah Alim Ustaz Yang satunya bukan Ustaz Tapi dia suka bantu masyarakat Dia dekat sama masyarakat Memberikan manfaat kepada mereka Mana yang dicintai oleh orang kampung Yang suka memberikan manfaat Yang suka membantu Karena memang itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat. Oke manfaat dengan ilmunya ada masalah, tapi juga manusia itu butuh manfaat yang lainnya. Kita lihat Rasulullah SAW melanjutkan hadis ini. Wahabun amal Allah dan amalan yang paling dicintai Allah Azza wajalla adalah sururun yudhiluhu ala muslim. Kegembiraan yang dia masukkan di dalam hati seorang muslim saudaranya lagi galau di pikiran oh ibu dia ditinggal mati anaknya kita datang ke sana menghibur dia takziah bangkrut dia usahanya akan kita tempatnya dia itu tenang jangan takut rezekinya itu terjamin sama Allah tenang nanti akan bantu apa yang bisa kita berikan turun kegembiraan Kemudian yang selanjutnya Nabi mengatakan Awyak syif'an hukurban Kesusahannya ya hilang Ada orang-orang yang menerima kesulitan dalam kehidupannya Dapat musibah Ya, kau berusaha untuk Menyingkap kesulitan Awyak yang hudainan ini Hak saudara kita Bayarin utang Bayarin utangnya Jadi ada saudara kita punya utang Gak kuat bayar atau dia punya utang sama kita dia punya utang sama kita dia nak saya saya, apa yang harus kita lakukan halal berarti lalu usah kita atau dia punya utang sama orang lain subhanallah itu saudara kita kemudian dia laporan sama kita kita mampu bantu umpamanya yang mau bisa. yang mana bisa bisa Anak kalau berjalan mungkin nomor satu bulan ini, sebulan itu perlu dibantu. Tapi perlu diingat, yang dibantu ini jangan yang memang suka ngemplak kan? Jangan, kita membantu kemungkaran dia. Ada sebagian manusia, sebagian yang udah ngaji. Yang nggak ngaji banyak, tapi kita bicara yang ngaji. Kalau ingin duit itu susah, ketemu dia juga. Umpamanya dia mungkin sama anak, padahal tiap minggu ketemu. Setelah pinjam duit sebulan tak nasihat. Karena apa ya? Hati-hati. Man akhadah amwalana. Barang siapa yang mengambil hartanya orang dan dia punya niat tidak mau bayar, dia Allah saja. Dia akan berjumpa dengan Allah sebagai seorang pencuri. Kita nggak mau mencuri terang-terang, tapi kita melakukan perbuatan itu termasuk tapi kita sebagai saudara kalau kita melihat saudara kita kesusahan, ya kita bayar utang. Kemudian Nabi mengatakan, "Ausadul tujuan. Dia kelaparan. Kita lihat, eh, itu dia makan belum? Oh, nggak perlu. Dia makan. Kita pulang dari masjid melihat orang-orang susah, kita ke rumah? Kita makan dulu. Ajak makan bersama makan. Itu termasuk perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi mengatakan satu hadis yang benar-benar harus menjadi renungan setiap kita. Beliau mengatakan wala an amshiya ma'a akhi. Demi Allah, aku berjalan dengan seorang saudara. Akhirnya sama seorang muslim jadi dalam urusan dia orang itu punya keperluan kadang hal keperluan kepolisian pemerintahan ke rumah sakit ke sekolah punya urusan lah dia nggak bisa menyelesaikan urusannya sendiri aku berjalan sama dia pihak jadi ahabku ilaiya min an a'takifa bi al masjid syahr lebih aku cinta, aku jalan sama dia, mengurusi urusan dia, bolak balik ke berbagai instansi, ngurusi urusan dibantu dia, lebih aku cinta, Kata Nabi, daripada aku ikhlas sebulan di masjid Nabawi. Ikhtikat sebulan di masjid Yang di situ ada Lailatul Qadar. Yang kita tahu amalan di bulan Ramadan di masjid baru itu sholat. Satu sholat berapa seperti berapa sholat? Apabila seribu. Di masjid beri seribu lebih Nabi cintai urusin urusan saudara eh, daripada kita di masjid. Sebulan kita. Ya Ini Nabi yang mengatakan. Kenapa? Karena kalau ketika kita itu buat kita sendiri. Nah, buat orang banyak, nah, kita di masjid ya Cuma buat ente di pojokan sana duduk, baca Quran, berpikir sholat. Tapi kalau kita ngurusin urusan orang, subhan Yang pertama kita akan membukakan pintu kegembiraan hatinya. Urusan akan terselesaikan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Waman nasya ma'an akhihi Di hajatin hatta setahaya Barang siapa yang berjalan dengan saudaranya, ngurusi urusan dia, sampai urusannya itu terselesaikan asbaballahu qadamahu yawma tazul adam maka Allah akan menetapkan kakinya di hari yang kaki-kaki itu terpleset ke dalam raka jahanam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disahkan oleh Syekh al bani makanya itu termasuk tuntutan saudara kita. Kalau dia ditanggap sebagai saudara kita. Kemudian menutup auratnya menutup aibnya. Hak kita, kita melihat kekurangan saudara kita melihat saudara kita berbuat dosa bapak. Kita nggak perlu cerita cerita sama orang lain. Atau kita umumkan di masjid dari bulan itu. Bahkan mensatara musliman satarahullah Barang siapa yang menutup aib seorang muslim Allah akan menutup aib Siapa di antara kita yang nggak punya aib ya? Makanya jangan menganggap diri yang sok. Karena orang-orang yang membuka aib saudaranya akan Allah buka Kalau Allah yang buka aib kita habis. Maka berusaha seorang muslim untuk menutupi aib saudara. Tiba, jangan dibilang. Allah memberikan riba ini seperti apa? Siapa yang bisa menggambarkan buruknya riba? Anak kasih Itu buruknya dia dulu. Eh, pokok. Nah, tidak buruknya riba ini gimana? Seperti apa orang yang riba sebenarnya? Kalau yang itu, maaf. Al-Ibu ahadukum an ya'kula Dan akhihi itu. Tapi Seperti makan bangkai. Bangkai itu Allah menggambarkan sesuatu yang sangat buruk sekali. Antum di rumah, di meja makan, di meja makan taruh bangkai saudara dari kuburan wali. Pasti itu, yuk bismillah. Allah gambarkan seperti ini, ya. Penggambaran yang benar-benar membuat seorang muslim nggak nggak mau riba dia. Karena seperti makan bangsa itu siapa yang mau? Bangsa itu dari dikeluarkan dari kuburan kemudian foto-foto. Oh ya bulan enam betul. Betul. Oh, iya. Yang oh ya, anda tidak pernah tahu berbulan berbuat seperti ini. Yang ada itu bacaan. Iya, bacaan makan bareng-bareng. Bangkai saudara kita bangkai tak mau, apalagi bangkai manusia. Alhamdulillah, maka hal itu ada yang Nabi dan yang ketika Nabi ditanya riba itu apa? dibuka akhok kan? mana terus Engkau membicarakan dengan saudaramu tentang sesuatu yang dia benci Tapi kalau dia suka Masuk riba Masuk riba mas Contohnya sebagian artis-artis senang dia itu dipublikasi. Diceritakan aibnya dia senang masuk riba kalau dia. Ya mah masuk riba lah. Masuk. Ya masuk. apa ke bima yakroh Ketika menyebutkan perbuatan saudara kita Aib di saudara kita yang dia tidak suka tapi kalau dia malah yang banyak orang supaya dipublikasi, ada orang-orang yang dunia entertainment ini ya, ada orang-orang yang memang bayar dia supaya beritanya disebarluaskan. Panggil wartawan, hmm, sotehan. Disuruh sotehan. Maka ini termasuk di mana? Kalau dia benci itu masuk bilang. Tapi kalau dia suka itu dipublikasikan, karena ada orang-orang yang sukanya cari sensasi. Sakit sakit itu kalau sudah tua sedikit boleh dilupakan orang, bikin sensasi. Dan dia ini diberitakan memang. Bahkan dia cari media untuk gibahin dia. Panggil itu semua. Maka ingat, kalau atau penjelasan nanti sudah jelas menyebutkan tentang saudara kita yang dia tidak suka. Kalau dia suka tidak termasuk riba. Malah sebagian orang menganggap kemaksiatan itu kemuliaan sebagainya. Namun tidak tidak. Anda benar-benar melihat hal itu di akhir-akhir ini ada sebagian artis mungkin ya yang dia punya anak tanpa bapak. Dia itu bangga. Nah, jangan bapaknya lagi. <laughs> Seperti itu berarti kan dia bang, nggak termasuk riba orang ini halal di sibanya. Dia berbuat dosa terang-terangan tanpa malu dia lakukan maka jadi berkaitan dengan itu, jadi kalau disebutkan yang urusan entertainment ini, yang gosip macam-macam, ada yang masuk riba, ada yang tidak masuk riba. Tapi lebih baik ditinggalkan. Kemudian hak saudara kita, hak jaraknya dihormati, jaraknya dihormati. Rasulullah wasallam menggambarkan tentang banyaknya pembunuhan di akhir zaman. Dan kita lihat sekarang mereka yang mengikuti berita kriminal di Indonesia sehari itu mungkin bisa lebih sepuluh atau mungkin lebih dari orang Islam yang ribut ribu gara-gara masalah anak sama bapaknya ribut di anak dulu bapak ini dulu paman sama temannya nggak kan perlu dilarang. Padahal seorang mukmin itu haram darahnya. Tidak kalau kita karena tidak. Maka masa pembunuhan ini tidak kalah. Pembunuhan ini berkurang. Kecuali kalah kita mengajarkan agama Allah di depan muka bumi. Yang kedua, pembunuhan ini akan berkurang tatkala kita melaksanakan perintah Allah Islam yang luluh itu. Sekarang kenapa di Indonesia penjara kok overload? Kenapa? Karena pembunuh-pembunuh dipelihara pemerintah. Makanya terkadang polisi itu kalau sudah merampok, sudah merangkak, sudah capek ya. oh dia melawan atau karena tahu ini, ini gak bakal kita ini. Berapa banyak lulusan penjara yang awalnya cuma curi ayam, lulus motor itu. Bahkan kemarin saya baca berita ada seorang yang sudah nyuri motor tiga kali tanya belajar dari mana ini? Bikin kunci apa? T itu ya. Belajar dari ya. Maka pembunuhan yang terjadi, saudara-saudara kita di begitu banyak setiap hari terjadi di Indonesia. Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatul ya ulil albab. Dan bagi kalian dengan menegakkan besok itu ada kehidupan. Jadi kita jangan memikirkan yang biasa gerak jerit hak asasi manusia. Mereka bohong ya. Mereka membohongi kita. Kalau yang dibunuh orang-orang Islam hak asasi manusia itu hak yang jujur. Maka kita berdoa semoga pemerintah kita yang baru Semoga Presiden Jokowi dan wakilnya Yusuf Kala diberi taufik oleh Allah SWT dan hidayah sehingga kita menegakkan syariat Allah di muka bumi Indonesia dan memberikan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Karena satu-satunya cara meminimalkan, meminimalkan pembunuhan itu kita pun ada lagi. Pemerintah bilang apa bangun penjara lagi, bangun penjara lagi, Soalnya kalau nggak nanti kota dulu dibikin penjara. Ini kalau sudah terlalu banyak kriminalitas. tiap hari. Maka ya. ingat kita ketika marah mau saudara kita atau apa jangan mudah-mudah keluarkan itu. Jangan mudah-mudah datang ke rumahnya entah di tapi di daerah Jawa Timur itu ada yang namanya karet gitu ya. Jadi kalau ada ribut sedikit, curit, keluar tetangga, kakak beradik, bunuh-bunuh. Padahal haram dan ya, ngomong melaknat ngomong murka kepada mereka itu. Maka dia. Kemudian kehormatannya juga hal Irduhu wa maluhu wa damuhu kata Nabi. Termasuk yang haram kita ini terhadap kita harta. Kita nggak boleh makan harta saudara kita dengan cara yang palsu sebagian yang udah haji alhamdulillah sudah bisa menjaga dirinya dari makan yang batin tapi ada cara-cara yang masih terjadi kita menganggapnya lain salah satunya apa Allah mengatakan wailul lil mutaffifin alladziina idza kalu 'ala an yang yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yufsirun kurangi riba masih ada orang-orang yang mulai menjilat. Dan ada orang-orang yang mau minta tambah timbang. Kita kalau ke pasar beli jeruk umpamanya, beli jeruk nih satu kilo, udah dibungkus dari satu kilo, ngambil satu lagi. Ini bonus. Orang yang jualan cuma melihat doang, ya dia tidak Padahal dia nggak hitung sebenarnya. Kita ambil tuh hasilnya dia. Kita antarobin, kata Allah Taala di hitungnya. Kita memang udah sudah tahu kalau minta pertama kan Tapi kalau udah ditimbangi terus ngambil orangnya nggak bisa nolak. Biasanya ibu-ibu Ibu ibu kalau beli subhanallah ya. Kita kalau beli ibu nawar itu kesian menjualnya nah, kemudian tidak boleh saling membunuh sesama saudara kita. kalau ada yang salah, apa perlu? dan kau juga nggak pakai kesalahan kadang kalau orang ini merasa orang yang udah suci kita sudah buat karya anda nggak mau kenal sama ini Subhanallah siapa yang tidak pernah berbuat kesalahan Apa kalau dia berbuat kesalahan saya dibenci paling nggak ya dari hati-hati kemudian tak boleh saling hasad nanti kita akan bahas jika dia muncul insya Allah kemudian tidak saling nggak nyata, saling menghasilkan diri ketemu sama saudaranya Assalamualaikum dia salam, kenapa lagi? Lagi, anunya, makannya makan Kenapa ya? Ya, nggak tahu Pernah keluar aja Subhanallah Rasulullah SAW mengatakan La tahadadu Jangan kalian harus aku wala dana jasuhu jangan saling najis najis itu apa artinya dia apa itu najis najis baik pun najis dua beli najis nah apa menawar di atas tawaran saudaranya menawar di atas tawaran saudaranya mencari-cari kesalahan Bukan. Yang kedua ini najis. Nah, apa? Menawar barang yang sedang ditawar saudara. Menawar barang yang sedang ditawar saudara. Ada tambahannya. Nah, apa? Menawar barang yang sedang ditawar ditawar saudaranya dengan agar yang saudara agar, agar saudaranya itu membeli lebih tinggi daripada yang seharusnya. Nah, Sofi. Jadi dia menawar di atas tawaran kebenaran. Tujuannya itu apa? Dia nggak beli. Dia itu sekedar terkadang di pasar itu ada pelayanan loh. Ya. Dalam jam lima ribu. Satu orang tak sepuluh ribu. Sampai lima belas ribu. Kita nih? nggak tahu kan? Ya, anak dua puluh ribu. Oh ya, buat itu. Dan jual nanti Itu namanya najis. Kalau jadi menawar di atas tawaran saudaranya padahal dia niat nggak mau beli ya. Dia sekedar ada namanya mafia di pasar itu, mafia pelelangan namanya teman-temannya dia jual lelangan, siapa yang mau harga dia angkat tangan, anak anak itu namanya nanti. Itu nggak boleh. Kan? Saudara kita kena tipu dan berapa banyak Allah orang yang kena tipu gara-gara nanti. Karena kita melihat barang ini nggak mungkin ditawar sama orang lain kalau kalian yang akan pasti bagus dari itu nanti nggak boleh wala sabar betul dan saling membenci di antara kalian wala baru dan jangan saling memberikan punggung kalian nggak nyapa sama mereka kemudian wala bak dukung ada baik di bak nggak boleh beli di atas pembelian sederhana jual di atas jualan sederhana umpamanya ini ada sebab kita mau beli beli herbal contohnya bagaimana herbal nih lima ribu dah eh punya anak empat ribu empat ribu punya anak anak kasih empat ribu subhanallah ya sempatkan itu saudara ini kalau nggak cocok baru tidak masalah membeli di atas pembelian saudara menjual di atas penjual saudara ini saya ingat dengan cerita Syekh Madinah Gereja itu mungkin 30 atau 35 tahun yang lalu. Syekh Nurudin. Dulu katanya di pasar itu, di pasar kota Medina itu ada pasar itu ya. Orang jualannya biasanya satu rentetan itu sama semua yang jual. Jualan kurma ya kurma, ya. Satu daerah itu. Ya. Dulu katanya. Mereka itu sebelum buka tubuh sarapannya baik. Sarapan bareng Masya Allah, setelah sarapan itu lah, bismillah kita buka, buka, bismillah. Ya. Ketika ada satu orang beli sama dia, satu puluh, dia udah, dia layan. Ketika ada orang yang kedua mau beli, dia gak layan. Dia mengatakan alhamdulillah anak sudah dapat beli. Ini yang kedua. Subhanallah. Kata dia waktu itu makmur Madinah. Pujian Allah turun begitu. Tapi ketika mereka sudah saling kasut, mereka selalu menjual di atas penjual saudara, saling beli di atas pembelian saudara. Itu sudah mau. Jadi masuk toko itu nggak ada salah. Lihat coba. Ada. Ajaran saudara kita bukan kebesaran sama kita. Kalau kita butuh sesuatu, kalau kita kebakaran saudara kita, siapa yang pertama kali kita? Gitu. Tapi kenapa kita sampai seperti ini? Maka walaya ba'dukum ala ba'd. Wa kunu ibadallah ikhwan. Nabi mengatakan jadilah kalian ini hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-Muslim akul Muslim Seorang Muslim itu saudara buat Muslim yang lain La yadrimuh ini, Hak saudara kita Tak boleh didolimi Jangan mendolimi saudara yang dulu Dan jangan mengecewakan dia Ada saudara-saudara kita Yang suatu saat butuh bantuan kita Kita lupakan dia butuh bantuan kita pada waktu itu. Ada dia butuh dengan pertolongan kita pada waktu itu. yang yakdibu jangan bohongi saudara. Wala yakdibu jangan dijelek ini Kita sukanya menjadi tidak kenal Allah. Kemudian beliau mengatakan Astagfirullahaladzim, takwa itu di sini akhwatihi ya ada Rasul memberikan syarat kepada dirinya dia ada takwa hahuna takwa hahuna takwa hahuna takwa itu dalam hati tapi buktinya di mana di hati gimana cara ngomongnya kelihatan lagi bertakwa apa nggak bertakwa kelihatan dari cara dari cara ngomong dari perbuatan dia ada orang-orang yang ngomong eh ini sholat lah ke masjid nanti masa dipanggil sama Allah nggak sholat hati anak bersih hati anak walaupun anak bersih tetap hatinya bersih ada buktinya tuh hatinya bersih ketakwaanmu itu perlu dibuktikan dalam dalam dunia nyata kalau orang orang bertakwa karena apa amal-amal soleh itu Allah selalu menyebutkan alladzina amanu wa amilu sholihat beriman dan beramal soleh jadi jangan sampai kita yang udah ngaji ini nampak dalam perbuatan kita perbuatan yang tak benar Imannya oke, ilmunya masya Allah, hadisnya yang ditanya itu. Dia tuh hafalan hadisnya Ustaz, udah 2000. Tapi akhlaknya nggak benar. Karena akan melihat dua 2000. Dan dia kami itu solihat, amal soleh dia. Baik yang buat Allah, baik yang hablum ya Kemudian Rasul mengatakan bihasa bin hanya minasyari ayat firasal Cukup sebagai bentuk kejahatan yang besar seorang muslim itu menghina saudara. Waduh. Ya, jangan mengenal bulan dia orang yang seperti itu, seperti itu dan dia berikan Kita rendahkan Kulul muslim ada muslim Semua muslim atas muslim yang lainnya Haramun Haram Apanya? Damuhu wa maluhu wa ilmu Dan barang dia, harta dia dan kehormatannya Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hak saudara kita jangan ditakut-takutin. Gak boleh kita nakut-nakutin saudara. Gimana nakut-nakutin saudara kita? Kita sembunyi di belakang pintu. Lewat saudara kita. Ah. Dia kena salah pilihan kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, "La yahillu li muslim an yurawi musliman." Gak halal kata Orang muslim itu menakutkan saudaranya sama muslim. Mercon. Ya, sama aja lagi naik motor oh pasang mercon. Ada orang-orang yang nggak mau juga. Apalagi malam lebaran yang katanya malam berbahagia. Yang ada malam susah. Orang tetangganya ya. Mesti lagi itu. Ada yang mencontoh gejala-gejala hasil pemerintah kita alhamdulillah dia melarang ya, tapi tetap orang-orang itu sampai di Jember kemarin itu jalan itu ditutup untuk hidupi macam. Jadi orang itu kayak lampu menang dia berkidu semuanya. Setelah hijau sampai takut semuanya, lewat mereka. Nanti stop lagi jalan. Nggak boleh, nggak halal kalau muslim nakut-nakutin saudara dengan apa? Apalagi dengan teror ya. Nakut-nakutin di keluarganya, kau akan kubunuh, kau aku akan mengancam dia. Itu termasuk yang diharamkan. Apalagi dengan tindakan-tindakan terorisme yang terjadi sekarang yang menyebabkan yang muslim, non muslim, semua menjadi korban dengan nama jihad di Indonesia dan itu bukan jihad bisa Dia itu berangkat dari perang bukan melakukan tindakan terorisme menakut-nakuti saudara pada kalah maruf kantong pasti hitam terus dia tinggal padahal dia main-main oh dipanggil apa pasukan gergana dia ketawa-ketawa kemudian yang selanjutnya hak saudara kita nggak boleh menyembunyikan barangnya banyak tuh menyembunyikan barang handalnya kepojokan Rasul SAW la yakulu ahad la yakul ahadukum apa api la iban au jadan apa akala apa terjauh fadau dahulu kata Rasul SAW jangan kalian ngambil tongkat saudara kalian baik main-main atau sungguh-sungguh serius atau berburuk yang ngambil pemasukannya balik ngaku kalau susah sama maka tidak ada dalam Islam itu bergurau dengan menyembunyikan tanda bingung kita punya sembunyikan gitu kan itu tidak makanya itu hak saudara kita ada permainan-permainan yang subhanallah dalam Islam itu udah diatur kita tinggal jalani kalau terbikin bikin permainan udah ada aturan yang selanjutnya dia harus mencinta. Harus cinta sama saudara. Yang kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Gak beriman. Gak disebut beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Udah selesai dong. Inilah yang menjadi tolak ukur persaudaraan. Kita cinta dengan saudara kita seperti kita cinta dengan diri kita sendiri. Maka di antara hidayah, petunjuk untuk akhlak kita, itu sesuatu di jiwa kita. Yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahadda an yudkhala jannah wa yudhahdaha 'anil فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس كما يحب أن يؤتى إليه Barang siapa yang ingin dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka, hendaklah dia mati dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia menggauli orang seperti menggauli dirinya. Dia tahu istilahnya itu kalau tahu di jewer sakit, jangan jewer orang. Kau tahu ditipu itu nggak enak, jangan nipu orang. Itulah ukuran cinta kepada saudara kita seperti cinta kepada diri. Seakan-akan kita sama dia itu ada dua ruh kita lihat. cinta itu dua ruh. Dalam arti sama, ini sama kan. Makanya ada orang-orang ini khususnya di perdagangan ya, biasanya orang itu masya Allah, ini khusus buat ini. anak kata-kata dia kalau orang lain tapi benar nggak dia mengatakan tanyakan dia mengatakan kepada semua yang datang datang orang ini sesuatu ini buat sesuatu kaum jadi ingat penipuan mencela menjubai menjelek-jelekan mencuri barang saudara kita itu pada hakikatnya kalau kita menerapkan hak saudara kita cinta kita harus cinta sama dia seperti kita mencintai diri sendiri. Bagaimana kalau itu istri kita? Tidak ada hubungan apa-apa aja, tidak ada hubungan apa-apa. Gak akan kenal juga sama dia, tidak akan orang mau beli barang kita. Tapi kita tahu aku harus cinta sama orang ini seperti aku mencintai diri aku sendiri. Terus bagaimana dengan istri kita yang dia tidur di rumah? Yang dia menyajikan makanan buat kita yang dia membisikkan pakai ini. Bagaimana kecintaan kita sama dia? Kalau sesama muslim harus sama, maka orang tua harus mencintai istrinya seperti dia mencintai diri Kemudian yang perlu dijaga sama persaudaraan adalah stop di masjid. Stop itu termasuk hak saudara karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita jaga stok supaya hati kita ini tidak berpikir. Kalau stoknya lobang-lobang, kita sholat di masjid umpamanya, stoknya lobang-lobang. Gimana perasaan hati itu? aduh. Atau kalau sholat di masjid yang stoknya jarang-jarang, perasaan dia yang gimana? Hah? Gak Apalagi orang-orang yang ibadahnya masya Allah baru beli dari masyarakat. Kita itu mau mikir sejadahnya takut. Padahal kita naik ke sejadahnya dia, dia lihat. Sejadahnya mana? Saudara ini sederhana kalau untuk saudara. Dan kita disuruh rapat Kita agar hati kita tidak saling bertikai. Kata Rasulullah SAW, dan tusawwunna semua. Demi Allah kalian akan luruskan rapi bawah kalian. Allah yang yukhalifan Allah baina wujudnya. Kalau enggak, wajah kalian akan tahu hati kalian akan saling berselisih. Gara-gara soft cuma. Gara-gara soft. Dan ternyata masih banyak orang yang belum menjaga Allah. Yang selanjutnya, ini tadi. Soft itu termasuk untuk menjaga persatuan Islam di masjid aja kita nggak bersatu. Bagaimana? Di luar, di rumah Allah aja menghadap Allah yang kita sama-sama hamba nggak ada bedanya satu sama lain. Tapi di situ kita tidak bisa bersatu, apalagi di luar. jangan diharapkan kita bisa bersatu di luar. Kemudian mendoakan dia. Maksudnya mendoa di akhir di waktu lain Barang siapa yang mendoakan saudaranya dalam kondisi yang tak ada. Baik dia nanti? Bukan anak ngomong, eh, anak doakan itu, Anak juga mau mendoakan. Tidak masuk itu. Yang masuk dalam hati ini adalah orang yang mendoakan Saudara ini tidak tahu kalau dia doakan Allah alaihi malakan. Yaqulu lahu amin walakan itu. Maka akan Allah kirim malaikat yang mengaminkan doa dia sambil mengatakan bagi info yang seperti ya Allah akan bagi Subhan Bahkan salah satu yang seperti adalah Memimpin kita Doakan mudah-mudahan dia mendapatkan tauhid Ya Allah SWT mendapatkan petunjuknya Dijaga oleh Allah SWT dari kemaksiatan Kemudian kita doakan tuh kampung-kampung kita Ada Pak Lula ya ada kepala desa, Pak RT, ada ustaz di sana. Kita doakan mereka. Karena masuk hak dia, hak dia untuk kita mendoakan dia. Tanpa dia harus tahu kan doa yang kita bacakan kepada dia. Kemudian termasuk hak dia jangan suka cukup sama Allah mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ini wa la jangan suka seuzon dan jangan memata-matai saudara. Saudara Saudaranya memata matai dia berbuat apa, ini, itu, macam nggak Karena semua bahagia saudara kita sudah bisa terserahkan sama Allah. Lalu oh, kita ini tidak dijadikan pengawal buat dia untuk mengurusi urusan dia. Maka kita jatuh yang pertama kita harus bersyukur sama saudara kita umpamanya saudara kita tidak hadir kajian Oh, Ustaz, biar dia sekarang udah kultur tuh dia main bola kita gitu ya kalau hari satu ini Kusnudon mungkin dia ada urusan kita datang kita harus kusnudon kepada saudara kita dan jangan memata-matai saudara Allah melarang kita memata-matai saudara kita kita lihat umpamanya ini saudara kita di rumahnya kayaknya bulan ini berbuat dosa di sana Orang tua itu lah dipermain temboknya, dia terpasang apa? Yang punya dokter temboknya siapa? nggak boleh, nggak halal. Sudah urusannya sama Allah. Kita kalau melihat kemungkaran, oleh karena itu Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, man ro'a minkum mungkar. Yang melihat nih melihat dengan mata kemungkaran, bukan yang perasaan. Melihat kemungkaran dengan matanya, tapi wajib. Kalau kau nggak melihat, ya udah. Kita nggak diperintahkan untuk cari-cari kesalahan orang. Karena semua orang punya salah. Yang selanjutnya, hikmah sirri. Menyimpan rahasia. Menyimpan rahasia. Jadi kalau ada saudara kita, ibu-ibu nih, ibu-ibu ada biasanya itu istri-istri kan suka curhat. Ceritakan siapa? Memikirkan suaminya Curhat ini Suami juga gini gini Kau mungkin punya Dia ingin minta solusi sama temannya Tahu-tahu si temannya ini Cerita sama temannya lagi Cerita sama temannya lagi Jangan kasih tahu nama Ini saja Satu pengajian tahu Tapi ngomongnya jangan cerita sama orang lain Itu malu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan في الحديث والترمذي وابو داود من حديث صحيح الرجل إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت عنه فليعمل Rasul SAW kalau seorang itu ngobrol sama temannya, kemudian dia noleh. Noleh melihat ada orang atau nggak ada orang. Maka berarti yang dia bicarakan itu aman. Gak perlu nunggu dia ngomong ini rahasia, gak perlu. Tapi kita tahu dia ngomong cuma kita empat mata dan dia sholat toleh berarti yang dia bicarakan adalah amanah. Dan Allah mengatakan Inna Allah murkum antu tu'addul amanah ila Allah perintahkan kepada kalian untuk kalian menyampaikan amanah kepada orang-orang yang berhak mendapatkan amanah itu. Tapi memang menyimpan rahasia ini sulit banyak dari antara kita nggak tahu. Tapi kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, idan mar'u aksyafir rahu idan mar'u aksyafir rahu bilisan wala ma'alaihi la 'alaihi ghairahu fa Imam Syafi'i kalau ada orang yang menyebarkan rahasia dia, dia membuka rahasia dia kepada orang lain, kemudian dia itu mencela orang yang membongkar rahasia maka sebenarnya dia itu orang yang terbodoh tidak bakal fadlul mal yang iya, kalimati. Kalau orang dengan rahasia diri dia sendiri dia nggak kuat lagi. Dia ini perrahasianya sendiri nggak kuat. Bagaimana dengan hatinya orang lain gitu? Maka jadi kalau mau nyimpan rahasia cari orang-orang yang hatinya besar, yang hatinya bisa untuk menyimpan rahasia. Tidak semua orang bisa kita titipin rahasia karena ada orang-orang yang memang nggak amanah. Kemudian tadi yang sudah kita berikan nasihatnya ketika bertamu dengan dia, jujur sama dia, bohong. An Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu yang mengatakan al muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al muslim akul muslim la yakilul muslim ba'an min ahli bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu tidak halal seorang muslim itu ketika menjual barang kepada saudara kecuali dia menjelaskan kalau ada ID. Dia jelas. Dan tenang. Antum jangan takut saudaranya tak bakal beli. Karena ada orang-orang yang berpikir usah kalau anak sebutkan ID-nya tak laku Umpamanya beli hati Hati ini pernah kerendam Pernah kerendam Kamar mandi dia umur kurang bagus, tapi dia harus putih nih hati teman Jadi mungkin masih ada masalah atau gimana. Seorang mungkin ketika mendapatkan saudaranya yang jujur, insya Allah ya. Ya udah, apa apa lagi. Pokoknya kami nggak terlalu besar, insya Allah. Tapi hak saudara kita jadi kita harus menjelaskan kepada dia air yang ada di barang kita. Kemudian nipu nggak boleh buat saudara kita. Itu hak dia waktu Shallallahu Alaihi pernah ke pasar, ya orang jualan, kemudian Rasul jalan buang ke sayur dia beliau masukkan tangannya ke dalam. lihat dalamnya basah, atasnya bagus ya. Terus orang kalau jualan mangga, jualan itu, atasnya itu masya Allah. Ketika kita bilang, lima kilo, Ya maksudnya yang di bawah ternyata kecil-kecil. Yang nggak tahu boleh jadi sampai itu dibuka buka. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semua orang itu. Apa yang kau baca? Apa kata orang itu? Asal bersama. Karena ujian kemarin gitu ya. Kata Rasul Alaihi Wasallam. Apa yang jahil tadi? Kau apa? Kenapa itu di atas kenapa? orang yang membeli melihat. Tahu barangnya ada yang kena hujan. Karena kena hujan atasnya kan biasanya kan Kemudian sama ini yang bawah itu kelihatan supaya ke bawah nggak kelihatan sama dia. Man rasyana yang ini. Kata Nabi yang itu kita bukan termasuk dari golongan ini Dan selanjutnya ucapkan sama dia. Kalau kau cinta, kalau kita cinta sama dia, maka kita diperintahkan untuk datang mengucapkan uhi bukan rasulullah SAW Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ila ahabba ahadukum akahu falyu'limhu annahu Hadis ini sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau seseorang cinta kepada saudaranya, maka tidak ada dia memberitahu. Dan riwayat lain, iman bila datang ke rumahnya. Datang bulan sama itu. Jadi apa? Anak datang cuma mau ngomong sama istri, "Uhibbuka Tidak Anak cinta sama Allah. Oh, dan terbukti cintanya karena Allah itu bukan karena maslahat nanti akan terbukti dalam perjalanan dia selanjutnya membela kehormatan ini sebagai seorang muslim kalau lagi baik lagi jelek-jelekin saudara kita maka kata itu sebagai seorang muslim kita ngomong eh pulang pulang itu nggak kaya yang diomong Kalaupun seperti yang omong omongkan, yang kau bicarakan, kau nggak halal membicarakan keburukan dia. Dapat apa? Karena memang ada orang-orang jamaah yang kalau tidak ngomongin saudaranya, kata orang Jawa ngomong kafir. Kalau dia ngobrol kemudian nggak nggak di saudaranya itu kafir semua. Itu dipijat dia. Daripada dipijat kita, kan ngomongin orang mampu bilang juga. Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan hadis ini sahih Man lazza an ilmi akhihi bil ghaib kana haqqan 'ala Allah an yufiqahu min an Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya dalam kondisi saudaranya tidak ada tuh. Tidak tahu kalau dia bela. Maka dia punya hak dari Allah untuk Allah bebaskan dari api. Makanya dia lihat. Kalau antum tidak bisa membela saudara antum itu antum baik. Jangan sampai nanti hari di tempat yang Allah murka. Kemudian amar ma'ruf yang meninggal Ini Allah menginginkan Allah mengatakan tentang orang-orang yang beriman wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa kau 'anil Ini penting sekali. Karena masyarakat muslim tanpa amar ma'ruf nahi munkar susah. Dulu, dulu tahun 1400 itu sempat diceritakan bagaimana sesama tetangga itu saling amar makruf dan munkar. Dia lihat anak tetangganya merokok umumnya tetangganya itu eh jangan merokok, takut dia sama tetangganya. Karena terjadi unsur amar makruf dan munkar. Semua satu kampung itu care sama orang yang lain, sesama saudara. Jadi kemaksiatan di kampung itu sulit terjadi. Karena semua saya memperhatikan. Bulan anaknya, anaknya kau itu aku lihat tuh pacaran itu. memain alun-alun. Kalau sekarang yang terjadi itu, pemain tetangganya memarahi anak tetangganya. Apa yang akan terjadi? Ribut. Eh, dia tahu urusan peranakan. Omong sama dia, anak ini anak anak juga. Anak ini anak anak, anak dia tidak bertemu Tapi sekarang orang tua sudah tak mau ya anak mau jadi apa dia tak nggak ngurus padahal di masyarakat yang tidak ada amar ma'ruf saya munkar sudah hampir agar dari Allah turun meliputi mereka kita. Kalau ada amar ma'ruf saya munkar, kita ke masjid sholat berjamaah melihat anak-anaknya tetangga, anaknya teman kita, sholat biasanya anak-anak kecil itu kalau satu sholat sama anak kecil semua bahaya. Yang mainnya dorong-dorongan, muncul kaki gitu kan. Antum kalau masuk masjid melihat kayak gitu, langsung ke tengah. Itu saya dulu anak. Jangan mikir bukan bukan anak-anak, ini bukan bukan. Tapi ini alamat bukan Melihat anaknya orang biasanya bapaknya nggak ke masjid, mungkin bapaknya lagi sapa, anaknya ke masjid nggak sholat, lari-lari gitu kan. Kita pegang kan jawab, sholat. Dia kalau kita biasakan dia kita takut sama kita. Melihat kita seperti melihat bapak karena dia tahu orang ini amal makhluk yang dan itu hak saudara kita kita harus saling saling beramal makhluk dan tidak munkar. Kemudian yang selanjutnya jadi yang terakhir menghormati yang besar dan menyayangi yang kecil. rasulullah saw Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad mengatakan, "Man lam yarham saghirana ويعرف حق سبيلنا فليتبعه Barang siapa yang tidak menyayangi kita dan tidak menghormati yang besar bukan termasuk golongan kita ini terkadang sudah ngaji melihat orang tua dari ya, tidur tidur tiduran dilakai itu bahkan ada urusan berkumpul kumpul kan boleh iya tapi pamitlah sama orang itu banyak kalau ada orang tua lewat, orang yang sudah tua lewat, duduk ini sambil nongkrong kakinya diangkat ke atas gitu kan. Ya nggak pernah mati orang sama orang. Secara urut kita lihat urutnya tidak gimana menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih tua kita panggil umpamanya paman gitu kan. Dia udah tua, ada menpanggil namanya. Kita nggak ada syariatnya ini. Apa ada hadisnya kita suruh panggil orang yang lebih tua itu dengan paman. Gitu. Memang secara makna larang. Tapi kita lihat Rasul SAW memanggil orang yang Islam panggil ya am, wahai paman. Memanggil yang kecil apa namanya? Adiknya Anas. Ketika burungnya lagi, tapi juga kasih sayang anak-anak kecil dalam mengatakan ya Aba Umar, maaf ada mulai wahai bapaknya Umar. Bayang dia itu masih anak-anak dikasih kuliah cuma karena pemilu harus ditutup penghormatan Sama yang budayanya Dan banyak lagi hal-hal yang perlu kita pelajari Tapi yang jelas Apa yang kita kasih pada kesempatan kali ini Semoga kita jadi bekal buat kita Agar kita menjaga persoalan, Menumbuhkan kita yang kita yang Di antara kita Pertama kita lagi masyarakat kita, masjid kadang-kadang kalau tidak kajian dan hal rame orang kadang-kala duduknya itu rapat-rapat kakinya kadang-kala naik ke kaki saudaranya ya Pokoknya paham kaki kaki ini ke luar jual bersandaran yang tua-tua mau yang muda-muda ini jangan jadi tembok yang tua seharusnya tembok itu khusus yang tua-tua khusus di karena kalau yang tua-tua di depan kadang-kadang maju-maju ke Tapi kalau di belakang ada ada penganggaknya. Wallahu a'lam Itu yang saya kira kita kesempatan kali ini. Mudah-mudahan akan sampaikan kepada Allah SWT. wa taala. Para pemirsa di dunia ini Allah dan sebab kalau ada pertanyaan apa nggak ada pertanyaan kita hari ini nanti sore pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan bahwa hak seorang muslim adalah memberikan salam. Masya Allah, ya pertanyaan yang sangat bagus sekali berkaitan dengan salam ini. Kita kan masyarakat kita ini kan tidak semuanya muslim gitu kan. Ada yang Hindu, ada yang Nasrani. Terus gimana kita kalau berjalan? Dan kita nggak bisa membedakan yang pertama kita harus tahu bahwa di muslim itu ada tanda-tandanya Ada tanda-tanda yang kita katakan kalau perempuan pakai duduk ya palingnya yang lakinya pakai baju koko atau pakai peci ya kita tahu ini, ini hitam. Tapi kalau ternyata kita memang buta sama sekali nggak tahu, ya kita perlu salam. Ketika kita tahu masyarakat itu banyak orang muslim. Tapi kalau kita tahu di sana nggak ada muslim, rata-rata muslim yang muslim yang non muslim itu sedikit maka ucapkan salam karena mayoritasnya muslim maka di sini kita tidak salam kalau kita salam nanti kepada yang non muslim ya kita akan tahu ucapkan salam tapi kalau banyak yang non muslim kita harus hati-hati ini masalah jemaah memang orang muslim itu sekarang susah bisa bersalah karena gayanya kita kayak yang non muslim rambutnya itu pakai pakai cuma satu satunya padahal muslim kan kita kalau berpikir sudah rambutnya sudah kayak ayam itu. Yang ayam kita kan. lihat muslim. Padahal sholat sama kita muslim. Kan Jadi iya, kita memang harus hati-hati. Tapi kalau mayoritas muslim ya kita jangan salah. Tapi kalau kita ragu-ragu nih, lihat gaya orangnya ini gayanya memang muslim besar. Kita kan kondisi aja. Karena kita kaya sendiri. Ya, Tapi ini ada dari SMS Ya, eh, ada pertanyaan dari SMS. Kriteria apa yang sudah dianggap sebagai persesuaian? Kemudian apabila mempunyai anak anak yang sudah balik, ada jadi anak susuan, bagaimana caranya? Nah, ya berkaitan dengan anak susuan ini kriterianya kan sudah jelas. Kampurotaan lima kali itu tuan yang sampai kenyang ya kami lepas ini lima kali itu. dan umurnya belum dua tahun belum lengkap dua tahun ingat dua tahunnya hijriah bukan masih. karena ada beda berapa hari belas tahun dua tahun bedanya hampir sebulan bedanya maka dua tahun itu dua tahun hijriah jadi bapak-bapak ibu-ibu yang nyusui anaknya Berarti kan dua tahun itu amai itu hijriah ya, hitungannya bukan pakai materi karena ada perbedaan hari. Terus gimana kalau yang udah yang udah balik? Yang udah balik ini memang permasalahannya ada dua di antara para ulama. Ada pendapatnya ada jawab kalau anda dia pendapatnya nggak masalah kalau memang ya sudah terpaksa karena dia sudah di rumah itu seperti kisahnya sahabat Salim Maula Abi Hudayfa Salim Maula Abi Hudayfa tapi sebagian orang mengatakan itu khusus untuk Salim yang lain nanti kalau sudah dewasa ya sudah jadi khusus maka sekarang ini pentingnya ilmu ya jadi orang lain yang mengambil anak tetap-tetap disusui yang mengambil anak dia justru nanya kepada siapa saudara dia dia mungkin nggak keluar tubuh tapi saudaranya keluar tubuh maka jadi kekuatan sama dia anak itu akan jadi kekuatan Nah, Arab bahasa Indonesia ini guru Nah, tempat terbaik adalah masjid, tempat terjelek adalah pasar. Yang suka tapi tidak kalau pasar ini tempatnya setan pasar ini. Namanya penipuan, pasar itu kebohongan, pencurian, kurang timbangan, saling mengumpat, orang pasar itu lupa tolak, dia lebih jaga toko daripada jaga ada di masjid ini. Karena anak-anak takut ya semua. Kalau yang nggak jawab, Mungkin karena anak jawab. Nah, kalau diundang kita datang, ya undangannya. Itu bagaimana kalau di acara yang di luar, syaki misalnya pergi kepada acara pernikahan, undang, acara yang macam jadi undangan yang wajib kita datangi itu adalah satu dia. Itu yang wajib. Selama satu dia itu tidak ada kemaksiatan di sana. Tapi ada sekarang orang-orang yang tidak ngerti kalau dia berbuat maksiat. Contoh masalah musik, masalah musik ini. Anda tanya sama orang umur 70 tahun. 70 tahun ya dia biasa ikut kajian jadi umumnya tadi yang lagi Pak bukunya musik apa? Apa tadi? Jadi dia melakukan itu karena tidak tahu nama hukum. Ilmu alhamdulillah sekali yang ada salahnya ilmu teknologi alhamdulillah itu bisa berkebar ya. Padahal masalah musik itu imam yang tepat sudah menjelaskan dari dulu. Tapi ada orang yang belum nyampe ilmunya di sana. Maka sampai sekarang orang-orang itu masalah musik itu masih masih meremehkan diri. Kita bicara musik yang tanpa kemaksiatan, kalau udah sama kemaksiatan yang dahulu yang goyang-goyang itu semua anak kecil dikasih hukumnya haram, itu tahu. Tapi untuk musik yang yang nggak ada dirinya malah itu kewajiban kita untuk menjelaskan kepada mereka. Jadi walimah itu yang wajib kita hadirin. Ada pun yang lainnya seperti ada walimah-walimah lain seperti walimah kulitan, orang Yunani orang akikoh, ada walimah safar, ada walimah apa lagi? Ada di rumah. Boleh nggak walimah di rumah? Jangan. Kalau teman kita ini, Ikhwan baru pindah rumah, undang-undang temannya, eh foto ke rumah nih. Anda baru pindah rumah nih. Boleh tak? Boleh. Yang penting nanti walimahnya itu untuk musir jin dari rumahnya bukan ini supaya ya kita bersyukur ya orang-orang diundang tetangganya yang belum kenal ya kamu di sana itu nggak masalah kalau orang menjelaskan nama saya yang seperti itu jadi kalau ada acara-acara yang tidak syar'i yang kemaksiatannya memang dia nanti dari toleransi, umpamanya pernikahan di situ ada musik dan penyanyinya serta penari pulang yang goyang-goyang itu jangan tapi usahakan kalau yang musik itu kita datang untuk memberikan nasihat kepada dia. Kalau kita lebih aman karena nggak hadir pada waktu acara langsung, tapi hadirnya sebelum acara. Hadir atau setelah acara kita bawa apa hadiah buat dia, eh apa nih anak lagi, ini hadiah mudah-mudahan diberikan keluarga yang menikah. Karena masalah musik ini banyak orang yang tidak mengerti banyak. Maka kewajiban kita antum kewajibannya menyampaikan dengan cara yang bijaksana bagaimana orang-orang bisa memahami tentang Masya Allah orang yang besar dari ibu-ibu ini bagaimana cara kita agar bisa kuncinya ilmu Kemudian seorang istri yang beriman insya Allah apa yang terjadi baik dalam kelapangan dia dalam kesusahan dia dia nerima dia bersyukur karena ada perempuan-perempuan yang tak pandai bersyukur. Dia selalu dilihat kepada tetangganya. Mas, tomboy mas, masya Allah, kita sebut motor. Ya Allah, kita yang buat makan susah ngomong ke tetangga. Jangan dari terima, nerima, kita nerima pemberian suami kita, suami kita apa adanya, dan kita menjadi yang baik dan kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendidik anak-anak kita dengan perintah-perintah Allah insya Allah kita menjadi ibu yang baik dan istri yang solehah, yang kalau disuruh turun. kemudian kalau ditinggal suaminya dia menjaga kehormatan dirinya menjaga harta suaminya dan kalau dipandang oleh suaminya menyenangkan hati. Ini penting karena banyak suami-suami yang masuk rumah langsung ingin keluar. Melihat padahal istrinya dengan apa putih-putih ada rumawan terus ada timun rambutnya kayak apa bisa dibukain suaminya datang. Alhamdulillah. Nanti itu pulang tidak membuat hati suaminya tenang. Jadi kalau rumah, rumahnya tuh udah cantik. Sebelum suaminya masuk rumah, dia tahu dari rumah itu udah rapi. Karena terus terang suami ini kayak kapal masuk rumah, melihat rumahnya kayak kapal pecah. Ya Allah, mau jalan itu ngelikah-ngelikah dia takut injek. Mainannya anak-anak itu hati-hati itu biasanya suami gak kerasan di rumah kayak rumah balon. kalau pada teman dan awak itu satu minggu. Teman saya itu lupa. Hukumnya gimana? Apa yang harus saya lakukan? Ingatkan. Tapi aku mau menghalalkan. Kalau aku tidak mengingatkan, dia lupa dia tidak dosa. Namanya orang lupa. Dan kita sudah doa minta Allah sama Allah Rabbana la tuakhirna innatina allah akhtana. Jadi kalau saudara kita itu lupa, namanya orang lupa, sholat aja lupa nggak sholat dulu belum Iya. Kita lupa tidak melaksanakan sholat duhur, kita lupa. Maka kita tidak akan diri sangsi. Apalagi kita uang tadi dia lupa. Maka kita ada dua hal. Kita mengingatkan dia atau kalau dia ya udah jadi hal Karena kita dia mengingatkan dia ya, kalau benar lupa ada yang kuat. Assalamualaikum nah, Ustaz Keinginan berat dan ikhwan satu masjid salam salam keluarga salaman malah melengos ternyata kita dikasih karena lagi ibu Al-Madinah Bukhari Roja Macam-macam Terus bagaimana lagi untuk menyikapi Sikap saudara kita yang keras tersebut Subhanallah Atau ketika kita salam buat dia itu Karena siapa? Karena Allah Jadi tidak ada urusan sama dia kalau kita berbuat baik sama dia karena mengharapkan pahala dari dia, kita akan sakit hati dan kita nggak akan dapat pahala dari Allah. Seorang muslim berbuat baik kepada saudaranya itu karena Allah. Dan Allah menyebutkan tentang penghuni surga. Bagaimana sikap mereka? وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى miskinan مِسْكِينًا وَيَتِيمًا wa إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ La نُرِيدُ مِنْكُمْ jazaan wala syukur. Anda berbuat bukan buat ini. Urusannya kau saudara, aku punya hak, aku kasihkan hak. Oh nggak mau terima bukan urusan sama aku. Udah perintah terus, pahalanya tidak dicari terus. Dan kita tahu bahwasannya mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Gak ada urusan, dosanya tadi. Jadi masalahnya, masalah yang solusinya kita mereka diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berusaha menjadi lebih baik lagi yang saudara. Jangan ikut dengan sesuatu yang seperti ini kemudian dakwah kita tak jalan. Yang kenal sunnah ini disuruh berapa persen? Anda sempat ngomong sama beberapa teman. Bisa juga tempat di Jember umpamanya, Ya, Dari itu mungkin yang ngaji 400 yang lainnya 200 mau satu Jember yang hampir sejuta atau lebih sejuta penduduknya Yang udah ngaji cuma empat ribu ribet ratus, sama ratus, Itu kapan kalau kita mau nyampe kepada ratusan ribu Bahkan kalau kita tidak nyampe ke gunung-gunung, ke pelosok, ke pelosok, ke kampung-kampung nggak nyampe Kita bakal ditanya sama Allah kalau kita ternyata cuma di sini, di ruangan ini aja ribut waktu sampai ke dakwah kita ke sana. Dan kita kalau menyibukkan diri dengan dakwah mengajak orang kepada Tuhan, insya Allah perselisihan yang terjadi itu akan menjadi kecil. Tapi kalau kita menyibukkan diri tidak diomong seperti itu, dakwah tak jalan yang ada di tidak ribut dan syaitan menang. Karena salah satu tujuan syaitan itu adalah fitnah, Ishmael kekayaan hidup dan harta. Bahwa orang soleh masa itu yang kita doakan. Ingat hak saudara kita kita doakan. Jangan antum lupa mendoakan dia. Ada yang antara kita yang tidak pernah mendoakan saudara. Ketika pas tengah malam ada saudara yang tidak mengucapkan salam ya Allah buka pintu hati dia. Doa minta. Jangan cuma curhat. Curhat sama Allah jangan curhat sama saudara. Nah, sekarang sudah sekarang baca dulu. juga apa yang kita lakukan jika di suatu kelompok hanya kita wajib nasihat. Karena masuk memberikan nasihat. Ada orang-orang, orang-orang kan ini keahliannya beda-beda. Ada sebagian orang itu yang pantas untuk di depan. Ada yang orang pantas di belakang. Dia kalau mau di depan kesian, maka taruh di belakang dia. Maka kalau kita tahu bulan ini nggak pas dikasih tugas itu terlalu berat buat dia, maka kita sebagai saudaranya kita ke pulang yang jual di sana. Akhirnya nggak jalan. Maka itu mandi itu termasuk nasihat kepada saudara. Apa jika kita mendoakan saudara kita akan ada orang yang mendoakan kita? Belum tentu. Tapi malaikat yang doakan Itu pasti. Karena Allah akan mengirimkan malaikat yang mengaminkan doa kita dan mengatakan warna Jadi kalau antum kepingin sesuatu yang baik dan antum nggak punya, antum nggak akan pulang. Pulang nih, ya Allah, mudah-mudahan pulang nih dapat mobil. Padahal yang pergi mobil dapat. Antum kan? Malaikat kan doain, kan orang begitu, kau dapat seperti itu. Subhanallah kita ini aman di dunia dan minta sama Allah aja. Nah, apa? Itu udah jadi 11 lewat lima menit lagi ya Pak ya. Uh, eh, ini keberadaan kita hidup di tengah uh, kampung yang berpamanan dengan kaum non muslim batasan-batasan apa yang masih tersebar terhadap muamalah kaum non muslim. Nah, ya. ya, berkaitan dengan saudara sekampung sekampung RT sebagian non muslim bilang kemudian ya. dia bukan saudara iman ya dia punya hak hak tapi tidak seperti hak hak saudara iman. kita wajib berbuat baik kepada mereka bahkan Allah mengatakan la yanhaakum Allahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim ya kan berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil dengan mereka. Maka kita punya tetangga non muslim. Maka dia butuh bantuan kita tidak bantu. Ya anaknya saja kita boleh Betul juga dia bertahdian, dia bertakdia Menjadi mati keluarga kita dia Tapi tidak dalam ritual Ibadah mereka Itu tidak boleh Kalau sudah ada ritual ibadah mereka umpamanya acara yang macam-macam berkaitan dengan keagamaan Itu tidak boleh jadi sekedar masalah sosial aja, masalah kemanusiaan sesama tetangga, maka itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan urusan agama, seperti contohnya mengucapkan Idul Fitri, ya Ustaz, setiap Idul Fitri selalu mengucapkan selamat Idul Fitri. Oh kita salah. yang mau itu pamor. Tapi mau mengajak untuk bisnis apa karena nggak bisa. Karena urusan agama ini. Jadi tidak nggak perlu mengucapkan sama Idul Fitri sama anak apa Anda juga tidak mengharap mau seperti itu sama dia. Tetap dia tetangga Anda, jadi urusan agama minta maaf kamu sama dia. Lagu biru, mau dia di urusan agama kamu agama. Karena ada orang-orang seperti di beberapa daerah di Ambon sebelum terjadi peperangan waktu itu itu diceritakan di sana orang Islam sama Nasrani itu sudah sudah menyatu jadi kalau mereka Christmas gampang acara Christmas ya. kalau yang Islam punya acara mereka ganteng, sudah tidak ada, tidak ada garis pemisah di antara mereka. Maka hati-hati dengan seperti itu, karena dia sebagai sesama manusia, sesama satu negara, satu tetangga, bahkan tetangga. Kita lihat bagaimana Abdullah bin Amr bin Nas ketika dia motong kambing, dia mau dan dia motong, yuk Kemudian yang Yahudi tidak lupa. Orang-orang pada bingung. Ya Abu Abdurrahman Yahudi. Wahai Abdurrahman Yahudi yang mau suruh kasih. Apa kata Abdullah bin Amr bin nah, As kami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yahud. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Majal Jibril Yusi Bijal hatta berantu annahu sayyidu Jibril itu terus senantiasa memberikan wasiat kepada aku agar aku berbuat baik kepada tetangga, bukan hanya muslim ya, tapi tetangga. Sampai aku mengira tetangga itu akan ada Itu benar. Maka kegiatan dengan tetangga itu Kegiatan yang hidup di masyarakat, tetangga Berapa lama? ya? Karena empat puluh ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke kanan kita Tapi kalau mau berbuat baik, mulailah dengan yang paling dekat Pintunya sama kita bukan sama yang ngaji. Kita punya tetangga nih, sepuluh, nomor sepuluh teman kita ngaji, yang nomor satu nggak ngaji, beda nih, artinya beda besar. kita kalau mau ngaji-ngaji kemana? Ke yang nomor sepuluh atau yang nomor satu? Nomor satu. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, sebagaimana dalam kita pada ilmu Mufrad, ya, Imam Bukhari Ya Rasulullah, aku ini punya dua tetangga. Dulu itu tetangganya sedikit ya mas. Nah, rumahnya itu kan sedikit nanti di sana ada rumah, di situ ada rumah. Kalau sekarang kan udah apa ya. Aku punya dua tetangga. Dengan biayi maaf ya, dengan yang mana aku nanti lebih dahulu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat min ibadah yang paling dekat pintunya sama rumah pintunya. Karena kalau pintu kan kelihatan keluar masuk ya, yang gambar dekat pintunya. Kadang-kadang rumahnya lebih dekat tapi pintunya di belakang kan ada punggung-punggungan gitu ya, rapat. Tapi pintunya jauh. Tapi yang depan kita lebih jauh kalau dari jaraknya, tapi pintunya lebih dekat. Maka kita mulai dengan yang ini. paling besar. Nusol, kayaknya kita lanjutkan nanti sore lagi bawa ke sana dari anak ada dari Maria hadiah buatnya paling jauh mana masih ada yang paling jauh dari mana dari Jakarta Jakarta Kanan dari Kanan itu udah berapa lama ini ada yang liburan liburan kalau liburan berarti udah di sini mas dari mana Semarang, ada yang tinggal di Semarang? Prosesi pak. Prosesi Semarang. Tentu jangan. Berapa lagi? Yang mana ke kajian ini. Memang pulang atau gimana? Memang datang ke kajian ini. Masya Allah jemaah. Kita kasih jemaah. Masya Allah. Barakallahu Nah, kopi ini yang jauh setelah dia yang paling tua yang paling tua ya yang paling tua itu berapa umurnya lima tiga lima tiga berapa berapa lima sembilan belum lagi lagi begitu ini. berapa tujuh puluh ada yang tujuh puluh ya insya Allah yang belum dapat hadir sekarang nanti boleh insya Allah Wabah Allah Semoga Allah SWT memberikan kajian di sini Dan Semoga yang bisa dilakukan bermanfaat dan kita amalkan ini rồi